Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. La nabiyya ba'dahu. Ikhwan fitina azan wa azakumullah Sebelum kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah yang disyarah oleh Syekh Salih Al-Fauzan hafizahullah taala wa min kulli su'in wa makruh Untuk meringkas waktu setorkan salah satu di antara antum dengan suara yang jelas lancar sampai selesai ya. Nah, barakallahu fikum. Antum قدمناها ويسأله ويصدقه قال أخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال تركته قال فأخبرني عن الإسلام قال أن تعبد الله فإنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها جعل من مسائل قال فأخبرني عن عمراتها قال أن أدريت الأمد ربتها وأنت قادر وراك قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل آتاكم علمكم دينكم رواه مسلم Naam ahsanta barakallahu fikum insyaallah bisa lagi seperti itu terus menerus. Jadi satu orang yang lainnya jadi siap-siap saja. Kalau atau belum selesai selesaikannya. Sudah selesai belum? Sudah selesai belum? Dan selesaikan, lancarkan, udah lancar nanti baru setorkan. Nah, barakallahu fikum. Tidak masalah syarahnya masih panjang. Tapi ya segera selesaikan. Nah, barakallahu fikum. Qala Syekh Shalal Fauzan hafizallahu taala, perhatikan yang punya kitabnya, yang tidak punya kitabnya dengarkan baik-baik. Na'am barakallahu fikum. Qala Syekh Shalal Fauzan hafizallahu taala, Hadal hadithu bayyana ad din kullahu. Hadis ini menjelaskan tentang agama Islam seluruhnya. Karena ada rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan. Rukun Islam ada berapa? Rukun iman, rukun ihsan ada berapa? Tiga, satu saja. Nah, barakallahu lakukan? Itu semuanya tentunya sering diulang-ulang jangan sampai terlupakan rukun Islam itu apa saja, rukun iman itu apa saja, rukun ihsan juga jangan terlupakan. Kita lihat wa anna dina maratibu, bahwasannya dan bahwasannya agama ini itu agama Islam maratib ya, bertingkat-tingkat ada tingkatan-tingkatannya. Wan nasu laisu ala haddin sawa'in. Wan nasu laisu ala haddin sawa'in fid din. Sedangkan manusia itu tidak berada di satu keadaan yang sama dalam masalah agama ini. Ada yang apa? Bertingkat-tingkat, berbeda-beda. Keimanan orang itu enggak sama. Ada yang imannya kuat, imannya lemah, seperti itu. Oleh karena itu tingkatan-tingkatan agama ini pun juga apa? ada yang namanya rukun Islam, rukun iman, nah kemudian rukun ihsan. Faminhum di antara mereka al-muslim, tsummal mu'min, tsummal muhsin. Di antara mereka ada yang muslim, kemudian mu'min, kemudian muhsin. Nah, tentunya derajat yang paling tinggi adalah apa? Muhsin. Paham ya? Walaupun setiap orang muslim tetap mu'min, setiap orang muslim tetap mu'min. maksudnya punya asal iman, punya dasar keimanan. Karena kalau orang muslim nggak dikatakan mukmin berarti kafir kan? Nah, kalau nggak punya keimanan sama sekali kan kafir. Seorang muslim walaupun istilahnya barakallahu fikum dia belum dikatakan mukmin secara sempurna tapi dia punya asal iman. Paham ya? Jadi kaidah yang tepat, na'am barakallahu fikum kullu muslimin mu'minun wa kullu mu'minin muslimun. Paham ya? Setiap muslim mukmin dan setiap mukmin muslim. Nah, untuk muhsin ini tingkat yang ketiga. Karena derajat muhsin ini derajat yang paling tinggi. Paham ya? Oleh karena itu agama Nah, Islam ini bertingkat-tingkat. Paham ya? Maksudnya agama ini bertingkat-tingkat. Maksudnya agama yang diinginkan sini adalah agama apa? Agama Islam. Wa hadhihi maratibu ba'daha fawqa ba'din. Dan tingkatan-tingkatan ini sebagiannya di atas sebagian yang lainnya. Nah, barakallahu fikum seperti itu wa ba'daha awsa'u min ba'din dan sebagiannya lebih luas daripada sebagian yang lainnya illa annahu la budda min ahadi hadhihi maratibi hasbal istita'ati hanya saja harus setiap orang itu berada di salah satu tingkatan-tingkatan ini sesuai dengan kadar kemampuannya karena muslim mukmin belum tentu dia muhsin paham ya untuk mencapai derajat muhsin ini benar-benar apa harus memiliki keimanan yang kuat karena derajat muhsin ini adalah apa? Ketika dia beribadah seakan-akan melihat Allah Taala. Paham ya? Nah, dan kalau tidak mampu melihat, dia memastikan bahwasanya dia diawasi oleh Allah Taala. Allah Taala melihatnya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu, upayakan semaksimal mungkin ketika beribadah, salat tentunya barakallahu fikum jangan banyak gerak. Paham ya? Nah, kalau tidak ada udzur yang syar'i, ya, seperti misalkan terpaksa harus garuk atau yang semisalnya, nah jangan banyak gerak ya Nah, barakallahu fikum. Nah, apalagi ketika e, barakallahu fikum takbir setelah ruko, Jangan sami Allahu liman hamdah. Paham ya? Jangan itu kedengaran itu nam itu juga terlalu kurang tepat. Paham ya? Santai aja pelan-pelan ini. Paham ya? Nah, kalau antum pukulkan ini keliru. Paham ya? Nah, barakallahu fikum yang biasanya seperti itu lain kali insyaallah jangan ya. Jadi pelan-pelan santai aja. Sami Allahu liman hamdah. Santai. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum ya wa na'am. Karena salat ini seorang hamba menghadap dirinya kepada Allah taala, bukan sembarangan. Na'am barakallahu fiikum menghadapkan dirinya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di sini, qauluhu bainama nahnu julusun 'inda Nabi sallallahu ucapan beliau ketika nah maksudnya adalah ucapan Umar Khattab radhiyallahu anhu tatkala atau ketika kita duduk-duduk di sisi Rasulullah SAW alaihi wasallam suatu hari, nah, fakat kan sahabah radhiyallahu anhum min 'adatihim annahum yajlisuna ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan baik-baik, dahulu para sahabat, nah, kebiasaan mereka memang duduk-duduk bersama Rasulullah. Mami ya? Duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan duduk-duduk minum-minum enggak. mami ya? Tapi duduknya apa? Yata'allamuna minhu wa yastash wa tersidu minhu. Tapi mereka duduk bersama Rasulullah dalam rangka mengambil ilmu darinya. Belajar dari Rasulullah dan juga mengambil arahan-arahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, itu kebiasaannya para sahabat seperti itu. Wa an umuri dinihim wa dunyahum dan mereka pun bertanya. Naam, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perkara-perkara agama mereka dan dunia mereka. Para sahabat Wa fi jalsatin min min jalasatihi ma'an Nabi sallallahu dakhala alaihim rajulun fi suratin ajibatin. Perhatikan baik-baik ini. Ternyata pada suatu hari ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan segenap para sahabat lagi duduk bersama Rasulullah, tiba-tiba masuklah seorang lelaki nam dalam keadaan bentuk yang sangat aneh. Maksudnya bentuk yang Nah barakallahu fikum Orang merasa aneh, merasa asing. Dalam artian tuh nggak pernah jumpai orang seperti itu. Yaitu apa? Pakainya sangat putih, Nah, kemudian rambutnya sangat hitam, tidak terlihat bekas-bekas perjalanan. Kita lihat. Lam yakunu ya'nifunaha. Mereka sebelumnya enggak pernah mengenalnya. Jadi mereka sebelumnya tidak pernah mengenalnya siapa sosok seorang ini eh, yang pakainya sangat putih, rambutnya hitam pekat, tidak terlihat bekas-bekas perjalanan safar. Kama qala ittala alaina rajulun shadidun yaitu sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ittala alaina rajulun shadidu bayadis siyab shadidu sawadis sya'r. Eh, tiba-tiba muncullah di hadapan kami seorang lelaki yang pakaiannya sangat putih dan rambutnya sangat hitam la yura alaihi atharus safar wa la ya'rifuhu minna ahadun. Tidak terlihat padanya bekas-bekas perjalanan safar, enggak ada. Dan kita pun enggak ada satupun yang mengenalnya. Berarti kan seakan-akan orang asing gitu ya. Siapa? Nah, oleh karena itu segenap para sahabat enggak tahu siapa. Dan Umar Khattab ketika ditanya di akhir hadis, "Ya Umar, atadri man as-sa'il?" Wahai Umar, kamu tahu enggak siapa yang bertanya tadi? Enggak tahu. Karena enam orang ini barakallahu fikum ternyata bukan bukan orang, bukan manusia biasa. Ternyata adalah malaikat Allah Subhanahu wa taala Jibril alaihissalam yang Allah telah takdirkan nam datang untuk mengajarkan agama Islam. nam barakallahu fikum. nam kepada segenap para sahabat dalam keadaan berbentuk manusia. Paham ya? nam barakallahu fikum. Jadi eh barakallahu fikum hafizakumullah segenap para sahabat waktu itu merasa nah melihat ini sosok seorang yang asing Nah, di hadapan mereka enggak ada yang kenal. Satu pun enggak ada yang mengenalnya. Fa hadza minal ajaib ini termasuk perkara-perkara yang ajaib istilahnya, mengherankan. Orang pada heran gitu ya. Naam. Li'annahu law kana min ahli baladi la'arafu. Karena kalau seandainya yang datang itu adalah penduduk negerinya, mereka tahu. Biasanya gitu kan, satu kampung ada yang datang ya orang kampung itu biasanya orang kenal gitu loh. Tapi kalau ini tidak sama sekali. Enggak ada satupun yang mengenalnya atau mengetahuinya. Perhatikan baik-baik. Fadalla ala annahu min kharijil balad. Ini menunjukkan bahwasannya seseorang tersebut naam asalnya adalah dari luar negerinya. Paham ya? Maksudnya bukan dalam negerinya. Eh, bukan satu kampung istilahnya gitu ya. Dari luar siapa enggak dikenal. Walakin laisa alaihi atharus safar itu pun apa tidak ada bekas-bekas perjalanan. Masih mending lah kalau seandainya pakainya mungkin kusut, banyak debunya, tahu kalau ini orang jauh safar. Tapi ini enggak. Bekas safar pun enggak ada. Paham Karena zaman waktu itu ketika safar itu kendaraannya apa? Onta, keledai, kuda, sapi ada enggak sapi? Hah? <laughs> sapi ada tapi enggak dikendarai. Paham ya? Yang maksudnya kendaraan yang dipakai. Nah, karena seperti lembu sapi itu aslinya hewan yang bukan untuk dikendarai ya. Nah, barangkali fikum. Ma'rufnya seperti itu. Sehingga ketika mereka safar, kena debu ya enggak kemudian kena panas akhirnya pakainya kusut kotor gitu loh jadi nampak bekas-bekas perjalanan ini enggak ini pakainya putih sekali rambutnya hitam pekat tidak terlihat padanya bekas-bekas perjalanan tambah heran lagi siapa ini bang ya nah, siapa orang ini kita lihat Li al-'adata annal al-musafira yakunu na'am barakallahu fikum sya'fa karena kebiasaannya seringnya adatnya itu kalau orang musafir orang yang pergi itu dia tuh pakaiannya kotor copang samping. nah misalnya kotornya itu kusut bukan copang sampingnya kusut paham ya kusut karena biasanya kalau pergi safar itu kan nah barakallahu fikum wa nah misalnya kan enggak bawa setrika paham ya mungkin awal awal kali berangkat pakai baju yang sudah setrika tapi kalau di perjalanan kusut paham ya kemudian berdebu seperti itu kita lihat Ash'afa aghbar dalam keadaan enam kusut berdebu. Paham ya? Seperti itu. Karena fil hadis sebagaimana di dalam hadis. Li'anna safara yaqtadi anna al-insana la ya'tani bi nafsihi aw bihindam. Na barakallahu fikum bihindamihi aw bi jismihi. Karena yang namanya safar perjalanan jauh itu biasanya menghantarkan atau mengharuskan orang tersebut apa? Tidak perhatian penuh dengan dirinya biasanya. Pokoknya sampai dulu aja lah kalau di perjalanan seadanya biasanya gitu ya nggak Kusuk-kusuk pun biarin karena nanti masih perjalanan. Mungkin kalau sampai tujuan baru ganti pakaian seperti itu. Nah, enggak terlalu peduli dengan nam dirinya atau dengan badannya bukan berarti nggak makan ya maksudnya itu kotor ya biarinlah nanti kalau udah sampai tujuan baru ganti biasanya gitu. Nah, kalau fikum seperti itu. Fa hadzal rajulu laisa ghariban wa laisa muwatinan. Nah, barakallahu fikum. Maka laki-laki yang seperti ini barakallahu fikum maksudnya apa? Naam, <clears throat> maksudnya yang yang datang setelah tiba-tiba tersebut adalah laki-laki yang apa? laisa ghariban, bukan eh, laki-laki eh, yang tidak asing. Maksudnya mana ini? Keliru enggak ini kira-kira? Maksudnya siapa yang maksudnya ini? Kenapa? Onam. Oh, Jadi keadaan ini orang tersebut nam eh, bukan seperti keadaan orang yang safar. semua tinan. Tapi lanjutannya lain lagi nih dan bukan termasuk penduduk situ gitu ya. Onam eh, barakallahu fikum. Li'annahu layat yadhhar 'alaihi 'alamatus safar karena tidak nampak padanya apa? tanda-tanda perjalanan safar. Nah, barakallahu fikum. laysa muwatinan. Li'annahum la ya'rifunahu. Ayo tayyib. Dan orang tersebut bukan penduduk asli situ. Dikarenakan apa? Karena mereka pun enggak mengenalnya. Yang karena mereka enggak mengenalnya. Kalau seandainya nah penduduk asli situ, niscaya mereka mengenalnya. Nah, barakallahu fikum. Walau kana fil baladi la'rafuh. Kalau seandainya orang tersebut asalnya dari negeri tersebut misalnya mereka akan mengetahuinya. Nah, barakallahu fikum misalnya akan mengetahuinya. Perhatikan barakallahu fikum. Wa tabayyana fi fil akhir an hadzal rajul huwa Jibril alaihi salam ata bi hadhihi surah. Nah, kemudian nampaklah di akhir hadis bahwasannya ternyata lelaki tersebut adalah Jibril alaihi salam datang dalam keadaan na'am barakallahu fikum berbentuk seperti manusia. Naam postur-postur manusia namun terbedakan yaitu dalam keadaan pakaian yang sangat putih, rambutnya hitam pekat, tidak nampak padanya bekas-bekas perjalanan. Naam, karena malaikat Jibril alaihissalam kalau menampakkan wujud aslinya memiliki berapa sayap? Ah Ali, malaikat Jibril punya berapa sayap? Punya berapa sayap Khidir? 600 ya, 600 sayap. Paham ya? Memiliki 600 sayap. Jadi semua malaikat itu punya sayap kali. Semua malaikat punya sayap. Paham ya? Cuman berapa-berapanya itu ada yang dua-dua, ada yang tiga-tiga, ada yang empat-empat, ada yang enam ratus sayap ini. Nah, yaitu Jibril alaihissalam. Sayapnya berapa tadi? Enam ratus, Paham ya? Nah, kalau menampakkan asli wujud aslinya mungkin orang pada lari. Karena apa? Karena belum terbiasa dan hampir dikatakan nggak pernah melihat sosok yang bentuknya seperti itu. Oleh karena itu termasuk hikmahnya Allah Subhanahu wa taala ketika Jibril alaihissalam datang turun untuk mengajarkan ilmu agama Islam ini atau agama ini barakallahu fikum dalam keadaan berbentuk seperti manusia. Biar orang pun apa? Walaupun merasa asing, enggak kenal pun enggak masalah, tapi enggak lari, gitu loh. Paham ya? Cuman mungkin keheran-heran saja ya, keheran-heranan siapa orang ini. Seperti itu. Naam. Kita lihat di sini, wa kana Jibril alaihissalam ya'ti ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fil ghalib fi surati rajulin. Dan Jibril alaihissalam dahulu seringnya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, nah kebanyakannya dalam keadaan berbentuk seperti seorang laki. Jadi, na'am barakallahu fikum Allah Ta'ala takdirkan datang dalam keadaan berbentuk lelaki. Naam, banyak sekali kisahnya selain ini ya. Selain ini banyak sekali ya. Na'am barakallahu fikum seperti kisahnya yang disebutkan di dalam Sahih Muslim hadisnya Abu Hurairah itu mengenai seorang yang lagi pergi ingin mengunjungi atau mengziarahi saudaranya. Nah, di kampung sebelah, kampung yang lain. Ternyata yang nanya tadi, yang nanya bahasanya, "Aina turid? Mau kemana engkau?" Naam, kemudian lelaki tadi mengatakan, "Uridu itu fi hadil qaryah." Aku ingin mengziarahi atau mengunjungi saudaraku di kampung ini. Nah, kemudian di akhir hadis Nah, dia menyatakan bahwasannya aku adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat. Nah, yang datang berbentuk seperti manusia. Dan banyak lagi hadis-hadis yang mengenai hal tersebut. Nah, barakallahu fikum. Cuman yang masyhur hadis inilah yang terkenal. Dikenal dengan hadis apa? Jibril. Hadis ini dikenal dengan hadis apa? Jibril. Nah, Kita lihat li'anna Bani Adam la yastati'una ru'yatal malaki ala khilqatihil malakiyah. Dikarenakan Bani Adam tidak mampu melihat malaikat sesuai dengan ciptaannya yang asli. Paham ya? Namun kecuali orang-orang yang Allah Taala kehendaki. Seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah ditampakkan oleh malaikat Jibril dalam keadaan wujud aslinya pada dua Nah barakallahu fikum dua keadaan atau dalam artian dua kali ditampakkan. Nanti akan disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan habibullah taala. Fakana ya'ti fi surati rajulin hatta la yanfurun nasu minhu masyaallah. Waktu itu malaikat datang dalam keadaan na'am barakallahu fikum berbentuk lelaki agar apa? Agar manusia na'am barakallahu fikum habibakumullah tidak lari, agar tidak bikin lari manusia. Na'am barakallahu fikum. Na'am seperti itu. Wala yastawhishu minhu dan agar mereka tidak takut, tidak merasa ngeri. Karena kalau wujudnya asli mungkin takut ya. Nah, seperti itu. Hadza huwal khaliq, inilah kebanyakannya. Li'anna al-malaikata la tadhharu li bani Adam fi suratiha al-haqiqiyyati illa 'inda nuzulil maut awil adzab. Masyaallah. Dikarenakan malaikat tidak akan menampakkan wujud aslinya kepada Bani Adam pada bentuk aslinya, ciptaan yang aslinya, kecuali apa? Kecuali ketika datangnya kematian atau ketika dalam keadaan mengadab. datang azab. Fa idza nazala al-maut awil azab apabila datang kematian atau azab wal iyadu billah berlindung itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala perhatikan itu. Naam. Zaharatil malaikatu ala suratiha. Nampaklah muncullah malaikat sesuai dengan bentuk aslinya. Naam. Jadi ketika apa? Ketika datang kematian dan ketika apa? datang azab, malaikat barulah muncul. Na'am barakallahu fikum sesuai dengan bentuk aslinya. Allah Ta'ala Allah Ta'ala berfirman, "Yauma yarawnal malaikata la busyra yauma idzin lil mujrimin." Suatu hari yang mereka melihat para malaikat atau mereka melihat malaikat la busyra, tidak ada kabar gembira, tidak ada kegembiraan. Eh, tidak ada sesuatu yang menggembirakan kalian. Yauma idzin pada hari tersebut lil mujrimin bagi orang-orang yang berbuat kejahatan. Naam. Jadi tampakkan menampakkan wujud aslinya ketika apa? datang kematian dan juga ketika datang azab. Amma idza ja'u fi halatil amni. Adapun tatkala para malaikat datang dalam keadaan aman, fa innahum ya'tuna bisurati bisuratin ma'lufatin linnas. Maka nam seringnya mereka datang dalam keadaan berbentuk Eh, atau dalam keadaan apa? Naam bentuk yang dikenal oleh manusia. Maksudnya yang manusia itu walaupun enggak kenal merasa asing tapi enggak takut gitu istilahnya itu. Naam. Wallahu aqdarahum 'ala tasawwuri bi suratin mukhtalifah. Dan hanya Allah lah yang apa? Barakallahu fikum yang menakdirkan mereka untuk berubah menjadi bentuk dengan bentuk-bentuk yang berbeda-beda. Paham ya Allah Subhanahu wa taala menakdirkan. Allah Subhanahu wa taala yang menakdirkan. Walam yaran Nabi sallallahu alaihi wasallam Jibril fi suratihi al-malakiyah illa marratain. Perhatikan baik-baik ini ya. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melihat malaikat Jibril alaihissalam dalam keadaan berbentuk wujud aslinya kecuali dua kali saja. Kecuali dua kali. Perhatikan situ. Al-marrah al-ula, nam, yang pertama kali fi bathai Makkah. Nah, barakallahu fikum. Bathha itu nama sebuah tempatnya Naam. Jadi yang pertama kalinya di sebuah tempat yaitu Batha di Mekah, hina mashtadda bihil karb, yaitu ketika enam kegentingan dan juga kegelisahan eh, terjadi yang sangat sekali, sangat gelisah, sangat genting min ada qaumih ketika diganggu oleh kaumnya. Jadi waktu itu Nabi Muhammad SAW diganggu oleh kaumnya karena tahu sendirinya nah menyebarkan agama Islam, menyebarkan tauhid, mengajak untuk bertauhid, tentunya Orang-orang kafir Quraisy enggak suka, marah, eh, menyakiti, mengganggu. Ra'at Jibril fil ufuq ala suratihi al-malakiyah. Waktu itu Rasulullah SAW melihat malaikat Jibril. Nah, barakallahu fikum pada ufuk. Ufuk itu mana sih ufuk itu? Ufuk mana? Sana mana? Ufuk mana ufuk? Eh? Ufuk itu sekeliling ini ya? Ya kan? Gimana Ustaz? Atas itu ya? Ya na'am, barakallahu fikum ufuk seperti itu. Melihat nah ke arah atas. Paham ya? Ala al malakiyah. Dalam keadaan Jibril menampakkan wujud aslinya. Berapa sayap tadi? 600 sayap. Barakallahu fikum. Jaa 6 yutmi'un 6 yud. Yutam yutmainuhu itu nah datang dalam keadaan menenangkannya wa yusabbiruhu dan juga memberikan apa arahan agar bersabar ma yalqa terhadap apa yang telah Rasulullah rasakan maksudnya ya datang dalam keadaan apa nah menenangkan Rasulullah agar tenang gitu loh dengan gangguan tersebut karena gangguannya sangat ngeri sekali nah caci maki cacian makian hinaan terkadang gangguan Rasulullah hingga pernah suatu ketika dilempar apa? Kotoran. Seperti itu. Dituduh apa? Sahir, tukang sihir. Dituduh juga apa? Nah, barakallahu fikum, majnun, gila. Dituduh juga apa? Barakallahu fikum, penyair, macam-macam tuduhannya itu. Nah, barakallahu fikum, Allahul musta'an. Itu yang pertama ya, yaitu ketika Rasulullah ditimpa sebuah kegentingan yang sangat nam barakallahu fikum besar. Nah, sebabnya adalah gangguan daripada kaumnya atau istilahnya apa? Naam kaumnya membuat gangguan sehingga Rasulullah pun sempat istilahnya gelisah dan juga khawatir. Akhirnya datanglah Jibril alaihissalam dalam bentuk aslinya dan Rasulullah melihatnya. Naam barakallahu fikum. Namun datang tersebut bukan istilahnya menakut-nakutin tidak, tapi menenangkan agar tenang, agar bersabar untuk menghadapi gangguan-gangguan tersebut. Yang kedua barakallahu fikum al-marrah Naam yang kedua kalinya ra'a Jibril fi suratihi al-malakiyah lailatul mi'raj 'inda sidratil muntaha. Perhatikan baik-baik. Yang kedua kali, nah barakallahu fikum Rasulullah Wasallam melihat Jibril dalam keadaan berbentuk wujud aslinya yaitu ketika malam Mi'raj. Jadi ada Isra, ada Mi'raj. Ada Isra, ada Mi'raj. Isra itu perjalanan malam hari dari mana ke mana? Isra itu perjalanan malam hari dari mana ke mana? Oh, dari atau Masjidil Haram. Eh Dari ke Baitul Maqdis. Naam, dari Masjidil Haram ke mana? Ke Masjidil Aqsa. Paham ya? Perjalanan malam hari. Ha? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan hambanya Maksudnya adalah Nabi Muhammad SAW di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Makkah ke Palestina. Nah, barakallahu fikum. Mengendarai apa? Abu Nawfal, ah Abu Nawfal. Kendaraannya apa kira-kira naiknya? Hah? ya? Nah, burak itu apa? Burak itu. Hewan atau apa? Apa? Apa? Semacam kuda apa? Semacam kuda dengan keledai. Orang belum paham orang kalau itu semacam kuda dengan keledai gimana? Gimana? Buruk itu apa buruk antum? Tingginya tidak seperti yang lebih jelas lagi. Apa itu? Eh, fawqal himar dunal baghl. Terjemahannya? Naam. Jadi buruk itu barakallahu fikum fawqal himar dunal baghl. Baghl itu baglun, baglun perkawinan antara kuda dengan keledai. Jamaknya bighalun. Paham ya? Jadi buruk itu hewan. Naam lebih besar daripada keledai. Eh? lebih kecil daripada apa? Bagel. Bagel itu apa? Perkawinan antara kuda dengan keledai. Ingat baik-baik itu ya. Jamaknya bighalun. Jamaknya apa? Bighalun. Jadi jangan namanya keliru lagi nanti tanya harus bisa. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Naik enam buruk tersebut. Kecepatannya bagaimana kecepatannya Usama? Kecepatannya bagaimana buruknya itu? Hah? Cepat ya? Cepat ya, cepat sekali. Bagaikan apa? Allah mustahil. Ya, kalau perbandingannya seperti itu masih jelas kalah itu. Kendaraan-kendaraan zaman sekarang kalah. Nah, barakallahu fikum. Seperti apa itu? Apa? Kenapa? Satu kali langkah itu. Ya benar satu kali langkah itu. Nah, barakallahu fikum sejauh mata memandang itu aja ya. Yang jelas tepat sekali. Eh, tepat sekali. Kemudian sampai di Betul Maqdis di Masjid Aqsa, buruknya kemana kira-kira? Buruknya. Ini kisahnya soalnya dari riwayatnya ya. Buruknya kemana kira-kira? Buruknya kemana? Buruknya kemana Asif? Dikat di mana? diikat di situ ya. Nah, barakallahu fikum tempatnya juga belum tahu yang jelas diikat di sekitar situ. Sekitar nah Masjidil Aqsa ya. Nah, barakallahu fikum hafizakumullah. Kemudian Rasulullah salat dua rakaat. nah salat dua rakaat. Perhatikan baik-baik. Salat dua rakaat sebelum Rasulullah melakukan Mi'raj. Mi'raj itu perjalanan naik dengan sebuah tangga yang tangga ini tidak ada yang tahu besarnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Nah, barakallahu fikum hafizakumullah. Kemudian Rasulullah setelah melakukan sholat dua rakaat menjadi imam, ya, yang di belakangnya siapa makmumnya? Makmumnya siapa? Makmumnya? Makmumnya siapa? Makmumnya siapa? Makmumnya siapa? Ya, segenap para nabi dan para rasul. Paham ya? Bukankah mereka sudah meninggal? Naam sudah meninggal tapi Allah Subhanahu wa taala mewujudkan itu mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Jangan bilang kok bisa, kok bisa, kok bisa. Hilangkan pikiran kayak gitu. Paham ya? Semua bagi Allah taala itu mudah untuk mewujudkannya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Setelah itu barulah malaikat Jibril alaihissalam menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika naik dari apa? Naam naik dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha. Nah, barakallahu fikum mi'raj tadi itu dengan sebuah tangga. Kisahnya panjang lebarnya dijelaskan di dalam riwayat-riwayat mengenai Isra dan Mi'raj. Isra perjalanan malam hari, Mi'raj itu naik ke atas sampai Sidratul Muntaha. Kita lihat. Nah, yang kedua kalinya Rasulullah melihat Jibril alaihissalam dalam bentuk aslinya adalah ketika di malam Mi'raj, inda Sidratul Muntaha, di Sidratul Muntaha. Di enam sisi pohon sidr, pohon bidara yang paling besar. Mang ya, sidran bidara ya. Enam, tapi yang paling besar sudah Enggak ada lagi yang lebih besar dari itu. Maksudnya pohon. Paham ya? Nah, disitulah Rasulullah melihat apa? Melihat malaikat Jibril alaihissalam dalam keadaan wujud aslinya. Nah, Sidratul Muntaha ini di mana letaknya? Di mana letaknya? Di mana letaknya? Nah, di atas langit yang ketujuh. Sebutkan riwayat itu ya. Dan tragedi Isra Mi'raj ini juga tragedi yang sangat luar biasa karena di dalamnya apa? Disyariatkan salat lima waktu. Semula dahulu sebelum Rasulullah dinasihati atau diberikan saran oleh Nabi Musa alaihissalam, awal mulanya diwajibkan untuk umat ini nam salat dalam sehari semalam berapa kali? 50 kali. Setelah turun, na barakallahu fiikum, hafizakumullah. Naam. Setelah turun Barulah Nabi Musa AS mengatakan umatmu tidak akan mampu. Nah, suruh minta keringanan. Akhirnya diperingan sampai lima kali dalam sehari semalam. Nah, itu pun banyak orang yang tidak sholat. Padahal itu seringan ya. Lima kali tersebut senilai dengan yang lima puluh kali tadi itu. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Qala Ta'ala wa Ta'ala berfirman, "Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha." Dan sungguh Rasulullah SAW melihatnya. Kita melihat Jibril alaihissalam di sisi Sidratul Muntaha. Amma fi baqiyatil ahwal, fakana ya'ti ila Rasul sallallahu alaihi wasallam fi surati rajulin min ahsanir rijal. Perhatikan baik-baik. Adapun di Na'am barakallahu fikum di sisa-sisa keadaan yang ada, maka malaikat Jibril datang kepada Rasulullah dalam keadaan berbentuk lelaki. Nah, namun apa? Dalam keadaan apa? Dalam keadaan berbentuk seperti lelaki yang paling bagus dan paling ganteng. Paham ya? Sifat-sifatnya yang paling bagus. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Ikhwani fid din, azani wa azakumullah. Dua enam kali tersebut Rasulullah melihat malaikat Jibril alaihissalam dalam keadaan wujud aslinya. Wujud aslinya berapa sayapnya tadi Ali? 600. Sayapnya 600 ya. Nah, barakallahu fikum, masyaallah. Wa qawluhu syadidu baydit siyab dan ucapannya syadidu baydit siyab pakaian yang sangat hitam, eh, pakaian yang sangat putih sekali, minan nadzafah putihnya itu sebabnya karena suci. Sehingga kalau antum perhatikan pakaian yang putih sangat bersih sekali itu biasanya kalau kena cahaya silau. Paham ya? Nah, melihat pun silau. Jadi sebabnya nampak putih sekali karena bersih tadi itu. Wa qawluhu syadidu sawad syar dan juga dalam keadaan rambutnya sangat hitam pekat. Yakni fi suratin jaminatin dalam keadaan Naam barakallahu fikum postur atau bentuk yang sangat indah dan bagus. Naam. Wa fi hadha dalilun ala anna talibal ilmi perhatikan baik-baik ini. Di sini ada pendalilan bahwasanya pelajar atau penuntut ilmu hinama yahduru ilal majlisil ilmi ketika dia hadir di majlis ilmu, perhatikan baik-baik. Penuntut ilmu, pencari ilmu ketika datang di majlis ilmu yan lahu an yatajammal. Nah, seharusnya selayaknya sepantasnya itu berhias Paham ya? Nah, berhias. Berhias itu tidak harus pakaiannya baru, enggak harus. Pakainya bekas enggak masalah dibersih, wangi. Paham ya? Nah, barakallahu fikum enggak harus baru. Ayo, seperti itu. Kalau sudah kotor cuci. Jangan 6 10 hari sekali cuci jangan. Paham ya? Karena mengganggu. Nah, barakallahu fikum hafizakumullah seperti itu. Jadi, perhatikan baik-baik nasihatnya Syekh Saleh Fauzan ini. Di dalam hadis ini ada pendalilan bahwasannya penuntut ilmu ketika hadir di majelis ilmu hendaknya apa? Hendaknya dia tajammal. Perhatikan baik-baik, tajammal itu berhias sesuai dengan hias yang syar'i. Karena itu yang namanya berhias seperti itu, memakai pakaian yang bagus, eh? sandal yang bagus bukan sombong. Kesombongan bukan itu ya. Bahkan itu yang Allah Taala cintai. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah Taala itu indah dan menyukai keindahan. Oleh karena itu ketika ada salah satu sahabat waktu itu Nah, ketika Rasulullah menyebutkan masalah tidak akan masuk surga secara langsung orang yang di dalam hatinya ada nah benih-benih kesombongan. Eh, seketil biji sawi kesombongan. Kemudian sebagian para sahabat protes mengatakan, "Ya Rasulullah, innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanah." Wahai Rasulullah, ini ada orang senang kalau pakainya bagus, sandalnya bagus. Mungkin mengira itu sombong ya. Akhirnya Rasulullah mengatakan, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah Taala itu indah menyukai keindahan. Lah terus apa kesombongan itu? Rasulullah menjelaskan al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Jadi upayakan semaksimal mungkin barakallahu fikum. Naam, berhias dengan apa? Dengan hiasan yang syar'i. Naam, tidak berlebih-lebihan, tidak pula meremehkan. Berpakaian pakaian yang bersih, ha, eh, pakaian yang naam barakallahu fikum hafizakumullah. Naam, pakaian yang istilahnya wangi, yang intinya nggak mengganggu yang lainnya. Karena malaikat merasa terganggu ya ketika enam bani Adam saja terganggu. Oleh karena itu barakallahu fikum hafizakumullah. enam at yang syar'i maka termasuk perkara yang disyariatkan. Perkara yang disyariatkan. enam perhatikan baik-baik. Wa an ya'tiya bi suratin nadhifatin jamilah dan hendaknya dia datang. Perhatikan ya, pencari ilmu, penuntut ilmu datang dalam keadaan apa? dalam keadaan yang bersih dan juga indah penampilannya. Nah, eh, penampilannya indah. Jangan istilahnya punya pakaian yang bagus, kemudian sengaja pakaian yang tidak bagus jangan. Nah, diiringi dengan eh, sesuatu yang sunnah semakin indah. Kalau misalkan dia nah barakallahu fikum hanya pakai koko atau misalkan eh, gamis ya diiringi sirwal dan sarung misalkan. Nah, berjubah tambah sarung lagi tambah bagus lagi. Sunnah. Nah, barakallahu fikum tasarwalu wa taziru. Nah, pakailah sirwal, pakailah sarung. Khalifu ahlul kitab dan selisihilah ahlul kitab. Nah, barakallahu fikum. Seperti itu. Kita lihat di sini, li'anna Jibril ja'a mu'alliman wa muta'alliman masyaallah. Karena waktu itu Jibril alaihissalam datang dalam keadaan mu'alliman, mengajari. Wa muta'alliman sekaligus belajar di situ. Jadi, mengajari tapi posisinya juga belajar. Maksudnya belajar bagaimana? Na'am barakallahu fikum mengajari tentang agama Islam ini dan juga iman dan ihsan dalam keadaan bentuknya thariqah tanya dan jawab tadi. Eh, dalam keadaan apa? Berbentuknya tanya dan jawab. Itu pertanyaan dan jawaban. Dan muta'alliman seakan-akan dia itu muridnya, santrinya. Nah, datang tiba-tiba duduk dekat dengan Rasulullah. Meletakkan kedua telapak tangannya di di kedua pahanya sendiri. Yang jelas benar-benar nah dalam keadaan apa? sopan dalam keadaan sopan barakallahu fikum hafizakumullah seperti itu. Dan pakaiannya apa bersih pakaiannya. Nah, dan penampilannya pun penampilan yang indah. Kita lihat di sini. Itu bukan berarti sombong ya barakallahu fikum. Imam Malik, Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, beliau terkenal. Nah, terkenal ketika beliau itu hendak menyampaikan hadis, beliau berhias. Berhias maksudnya itu berpenampilan yang rapi, yang bersih, Nah, barakallahu fikum kemudian terkadang melihat kalau seadanya ada yang yang tidak apa yang tidak berhias atau dalam keadaan pakaiannya nam tidak bersih kemudian pakaiannya kotor yang atau yang semisalnya bisa jadi beliau terkadang enggak menyampaikan hadis. Jadi seperti itu barakallahu fikum hafizakumullah. Naam istilahnya apa? Istilahnya yang namanya atajammul, naam perkara yang disyaratkan manakala tidak berlebihan. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah Taala indah dan menyukai keindahan. Ikhwani fi din azza wa jalla kita lihat wa min dzalika annahu 'allamahum kaifa ya'tuna ila majlisir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Jibril alaihissalam mengajarkan kepada segenap para sahabat bagaimana tata cara apabila mereka datang kepada atau datang di majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Perhatikan baik-baik. Li'anna majlis majlisal ilmi majlisun majlisu waqarin. Dikarenakan majlis ilmu Ya, tempat duduk untuk mencari ilmu itu adalah apa? Adalah majelis waqar. Adalah tempat majelis yang tenang. Ya, tenang. Nah, tidak banyak gerak. Barakallahu fikum, Ya, tidak main-main, memperhatikan apa yang disampaikan seperti itu. Nah, tenang. waktu dan juga tenang. Walikau bir Rasul sallallahu Wa na'am barakallahu fikum dan juga mengajarkan di situ bagaimana Nam datang di majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena majelis ilmu adalah majelis yang tenang dan juga berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil ulama maksudnya berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berjumpa dengan para ulama yang bagi an yakuna lahu selayaknya sepantasnya seorang penuntut ilmu atau pelajar itu punya persiapan jadi enggak kedandapan istilahnya enggak gerusa-gerusu tidak tergesa-gesa Paham ya? Sudah siap semuanya, buku disiapkan semua. Eh, ada yang laris sana laris sini. Kemudian kadang ada yang hilang penanya, hilang pensilnya, hilang bukunya. Siapkan semua sebelumnya. Seperti itu. Nah, jadi begitu datang langsung bismillah. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Wa idlalul ulama matlubun dan memuliakan para ulama. Nah, memuliakan para ahli ilmu adalah perkara yang nanti wajibkan atau perkara yang diminta, perkara yang diharuskan. Li'annaka idza lam tujil idza lam alim wa tahtarimhu lam tastafid min ilmi. Perhatikan baik-baik. Dikarenakan engkau jika tidak memuliakan seorang alim, eh, seorang pengajar, seorang guru dan tidak na barakallahu fikum memuliakannya, niscaya engkau tidak akan bisa mengambil faedah dari ilmunya. Eh, jadi di depannya seakan-akan senyum-senyum, ya insyaallah, ya insyaallah. Misalkan, tapi di belakang bisik-bisik, oh ini ustadznya ini suka mengingatkan ustadznya ini. Paham ya bisik-bisik kayak gitu. Enggak benar. Paham ya? Depan belakang sama saja. Depan belakang sama saja ya. Perhatikan baik-baik ini. Nah, misalkan kita sebagai para betul ilm ada syekh misalkan. Nah, di depan syekh kita, iya syekh, insyaallah syekh. Insyaallah nanti kalau uh, syekh sudah pulang kita bubarkan yayasan-yayasan syekh, insyaallah. Syekhnya pulang, yayasan tetap langgeng jalan terus. Paham ya? Nah, enggak ambil faedah sama sekali, enggak memuliakan, enggak menghormati nasihat para ulama. Paham ya? Nasihat para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maksudnya bagaimana para fikum? Maksudnya nah mereka itu memiliki hak untuk dimuliakan. Oleh karena itu seseorang dimuliakan bukan karena hartanya, bukan karena jabatan dan titel dan gelarnya bukan, tapi karena ilmunya. Yarfa'illahu alladziina amanu minkum wal autul utul ilma darajat. Allah taala akan mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu di antara kalian. Jadi antum enggak usah khawatir belajar bertahun-tahun biarin enggak punya titel, enggak punya gelar, enggak usah khawatir. Yang angkat derajat kalian nanti apa? Ilmunya tadi. Paham ya? Antum akan dihormati. Antum akan apa? Dibutuhkan. Antum jauh-jauh dipanggil suruh ngajari misalkan. Karena posisi punya ilmu. Paham ya? Jadi enggak usah khawatir. Wah, nanti kalau belajar ha? di Ma'had Ahlus Sunnah gak dapat ijazah, gak diterima di masyarakat itu omong kosong. Di masyarakat itu aslinya kalau mereka itu faham, nam, menerima sesuai dengan apa yang disampaikan. Cuman terkadang ada bisikan-bisikan orang-orang yang gak pernah sekolah, gak punya gelar, gak punya titel akhirnya dikutilkan ya dengan sabar. Sabar barakallahu fikum insyaallah taala dimanapun yang namanya al-haq pasti akan didatangi dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Cuman butuh kesabaran. Faqaluhu fajalsa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian ucapannya yaitu Jibril alaihissalam duduk nah, menghadap kepada Rasulullah wasallam fihi adabun li talibil ilmi di dalamnya ada adab bagi seorang penuntut ilmu jadi penuntut ilmu harus memiliki adab-adab yang perlu diperhatikan nah barakallahu fikum kita tutup yang terakhir nih adab yang terakhir nah perhatikan baik-baik ya Anda nah, ingatkan sekali lagi Ketika menguap, atau menguap enggak? Naam upayakan semaksimal mungkin diingat-ingat tutup. Jangan malah diloskan ha gitu. Setan tertawa. Paham ya? Sudah diingatkan berkali-kali itu kan? Nam idza tasa'aba ahadukum falyakdhim mastata'. Apabila salah seorang di antara kalian menguap, maka tutuplah semampunya. Bukan malah ha gitu. Sama saja. Faida qala hadzalika syaitan. Jika dia mengatakan, "Hah, setan tertawa." Masa kita ingin setan tertawa? Paham ya? Jadi ingat baik-baik itu ya. Naam, dibiasakan itu termasuk adab juga. Termasuk adab yang Rasul ajarkan itu. Nah, barakallahu fikum, ingat baik-baik ketika salat ya semampunya. Nah, ketika selain salat misalkan upayakan semaksimal mungkin. Paham ya? Ditutup. Jangan di sama aja. Nutup sampai selesai. Kalau dia bisa nahan dengan tanpa istilahnya terbuka kemudian tanpa bersuara silakan tafadhol. Tapi tutup lebih baik. Paham ya? Nah, barakallahu fikum kain juga bisa, dengan tangan juga bisa. Nah, kalau cuma untuk digini gini kan tapi enggak tertutup semuanya belum terwujudkan. Paham ya? Ingat-ingat itu ya. Insyaallah ya. Ya na'am barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat, ya tutup yang terakhir sini. Adab-adab penuntut ilmu diantaranya awalan annahu yatajammalu fi hayatihi wa suratihi. Hendaknya dia yatajammal, menghiasi dirinya, keadaannya dan juga bentuknya. Pakaian yang rapi, ya. Kalau pakai sorban ya pakai sorban, ya, pakai peci kulang suah ya yang bagus. Nah, barakallahu fikum. Nah, jangan dipakai miring-miring, paham ya? Nah, atau yang semisalnya. Yang jelas, nah berhias dengan hias yang syar'i. Paham ya? Seperti itu barakallahu fikum. Naam. Yang kedua sanian annahu yajlisu amamal muallim muqbilan alaih liyatalaqqa minhu al-ilm. Jika memungkinkan, yang kedua, hendaknya dia duduk di depan muallim, di depan pengajarnya dalam keadaan menghadap kepada gurunya. Nah, untuk apa? Untuk mengambil ilmunya. Ini kalau memungkinkan. Kalau di sini mungkin antum kalau tak suruh di depan anak sampai pojokan sana itu. Sampai ujung sana itu mungkin. Nanti mungkin khawatir kedengarannya. Istilahnya itu walaupun taruhlah seandainya enggak di depan langsung, Dengarkan baik-baik. Eh? Jangan ngobrol sendiri mainan pena. Eh? Jangan sering mainan pena nggak bagus itu ya. Nah, pena biarkan aja untuk nulis saja. Bukan untuk dimain-mainin. Paham ya? Seperti itu. Maksudnya ini memang aslinya seperti itu. Aslinya memang di depan gurunya. Cuman kalau nggak memungkinkan karena mungkin jaraknya jauh, khawatir nggak kedengaran. Na'am barakallahu fikum di sekelilingnya nggak masalah cuman memperhatikan. Memperhatikan sehingga ketika tanya mendadak pun langsung siap gitu ya. Seperti itu. Na'am barakallahu fikum. Malaikat Jibril alaihissalam berapa sayapnya? 600. 600. Nah, barakallahu Perhatikan sini. Wala yu'ridu anhu dan tidak berpaling darinya. Gurunya menghadap ke sana, malah dia tengok sana itu melihat yang di luar misalkan. Jadi kalau pelajaran siang itu tetap ada betulnya ya. Nah, barakallahu fiikum agar fokus. Paham ya? Nah, agar fokus karena terkadang dia nengok ke belakang itu sudah hilang sebuah faedah. Paham ya? Nah, terkadang kalau pintu ini terbuka, ada orang dari sana udah nengok ke sana semua. Yang bagian sini misalkan. Itu perkara yang tidak bisa dipungkiri. Paham ya? Nah, mulai karena itu fokus barakallahu fikum walaupun enggak di depannya, fokus dengarkan. Eh, mau di kajiannya Ustaz Bilal, nama atau kajian nama ana sama saja semuanya, di mana saja. Nah, dengarkan baik-baik, fokus, yang bisa catat-catat. Nah, seperti itu. Kalau yang diucapkan kok panjang sekali, ambil intinya. Itu yang cerdas kayak gitu, yang cerdas. Paham ya? Bukan alasan wah yang sampaikan panjang sekali berarti dia enggak cerdas. Paham ya? Kalau cerdas tuh ngambil intinya set tulis. Paham ya? Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat di sini barakallahu fikum hafizakumullah. Au yaltafit atau dia toleh-toleh, menoleh. Paham ya? Kanan, kiri, belakang. Au yamzah atau main-main. Naam. Au yansyagil atau tersibukkan. Barakallahu fikum bal yakunu muqbilan 'alal muallim bahkan hendaknya dia itu menghadap kepada gurunya bijismihi dengan badannya wa dan juga dengan pikirannya bukan badannya tok paham ya kalau badannya tok menghadap ini tapi dia pikirannya melayang kemana mana Wujud wujuduhu ka'adamihi wujudnya dia itu bagaikan nggak adanya itu loh paham ya eh patung berarti ya jadi fokus dengarkan baik-baik tanya pun langsung siap seperti itu memang gitu memang gitu caranya biar dapat eh, segera atau istilahnya mudah untuk me menangkap ilmu seperti itu caranya ya kan nah kalau dia kelihatannya Kemudian ini. Tapi yang dilihat tuh sebenarnya tembok. Kemudian pikirannya kemana-mana. Nah, itu nanti nggak dapat, susah. Nam ya? Baik-baik ya, perhatikan baik-baik nam. Tidak tersibukkan dengan benda-benda yang lain. Nam ya? Pena-pena, pensil yang ketika nggak untuk nulis ya taruh. Bukan dimainkan pakai tangan ini kebiasaan yang jelek itu nggak bagus. Nam ya? Nah, karena ya hampir semuanya bukan di sini aja seperti itu biasanya. Gak main-main pena, gini puter-puter. Jangan dengarkan Fokus ke itu. Paham ya? Apa yang tadi ya? Hindari barakallahu fikum. Naam. Kata beliau yang terakhir sini, bal yakunu muqbilan 'alal mu'allim bi jismihi wa fi fikrihi li'alla ya li'alla tafutahu fursatu ta'allumi. Tujuannya kenapa sih tujuannya? Agar tidak terluputkan kesempatan untuk belajar tadi. Paham ya? Dua adab yang disampaikan oleh Syekh Shalal Fauzan sangat bagus sekali. Yang pertama, Naam at-tajammul, berhias sesuai dengan hias yang syar'i. Pakai yang bagus, yang rapi. Eh, barakallahu fikum seperti itu, enggak harus baru, enggak harus. Mana yang harus baru. Yang kedua apa tadi? Naam menghadap fokus eh, badannya dan pikirannya. Naam agar tidak terluputkan faedah yang disampaikan oleh al-muallim dan agar tidak terluputkan kesempatan belajar barakallahu fikum hafizakumullah nasallaha an yuwaffiqan wa iyyakum lima yuhibbuhullahu wa yardah